Sepuluh wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas lima wasiat pertama yaitu yang pertama wasiat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Larangan untuk berbuat kesyirikan. Wasiat yang kedua ialah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Wasiat yang ketiga larangan membunuh anak. Kemudian wasiat yang keempat ialah larangan untuk mendekati dosa-dosa peci fahisyah, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wasiat yang kelima ialah larangan membunuh jiwa, membunuh diri yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Sekarang kita bahas hak yang keenam yang disebutkan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah dan kalian jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik hingga dia mencapai asyuddahu mencapai usia di mana dia telah bisa mempergunakan uangnya dengan baik. Wasiat yang keenam ini ialah wasiat tentang anak yatim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita Jangan deket-deket dengan hartanya anak yatim. Larangan mendekat kepada harta, harta anak yatim. Ini menunjukkan memakan harta anak yatim itu lebih-lebih lagi diharamkan. Jangankan memakan langsung atau menggunakan langsung mendekati saja tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga larangan dalam ayat ini mencakup dua perkara. Sebagaimana pembahasan masalah zina. Yang pertama ialah larangan memakan atau menggunakan harta anak yatim larangan memakan atau menggunakan harta anak yatim. Yang kedua, juga larangan melakukan apa saja wasilah, wasilah, perantara, perantara yang menjurus kepada memakan harta anak yatim atau menggunakan harta anak yatim. Sehingga ayat ini lebih dalam makna larangannya. Tidak hanya melarang perbuatan memakannya saja atau menggunakannya saja, bahkan hal-hal yang menjurus ke arah situ semua dilarang. Larangan ini dikarenakan memang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dulu pernah sampaikan telah mengecam dan mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan keboliman dengan neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan keboliman itu sesungguhnya mereka memakan api dalam perut-perut mereka itu. Dan kelak nanti di kiamah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Keras ancamannya. Maka jangan dekat-dekat dengan harta anak yatim. Ini ini semuanya dalam rangka untuk penjagaan pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang masih kecil itu yang telah ditinggal mati oleh bapaknya sehingga dalam Islam disyariatkan betul yang namanya larangan memakan harta anak yatim atau menggunakan harta anak yatim, apalagi dekat-dekat dengan harta anak yatim. Namun, larangan tersebut tidak mutlak. Tetapi dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan firmannya, illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang terbaik. Maka kalau dengan cara yang baik seperti ini, dipergunakan untuk perkara kebaikan, untuk kebaikan anak yatim, tadi, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Cara yang terbaik di sini mencakup dua perkara. Yang pertama, cara yang terbaik dari sisi keduniaan. Cara yang terbaik dari sisi keduniaan. Misalkan, ada dua orang datang kepada sang wali, wali anak yatim tadi, wali yatim, ingin mempergunakan harta anak yatim. Maka dilihat mana di antara dua orang ini yang bisa mempergunakan harta anak yatim lebih baik dan bisa mengembangkannya lebih besar. Lebih besar. Maka dipilih seseorang yang bisa mengembangkan menggunakan harta anak yatim dengan keuntungan atau dengan hasil yang lebih besar. Ini cara terbaik duniawi, sisi keduniaan. Yang kedua dan ini yang lebih penting yang lebih penting lagi ialah cara terbaik dari sisi keagamaan. Ini yang terpenting. Misalkan contoh tadi dua orang. Ada dua orang ingin maju mengembangkan harta anak yatim. Orang pertama, ini menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Tapi ada unsur riba di situ. Orang kedua, keuntungannya nggak seberapa, kecil, tapi bersih. Bersih, tidak ada unsur riba sama sekali. Maka dalam kondisi yang seperti ini, sang wali yatim harus lebih mendahulukan cara terbaik sisi keagamaan daripada sisi keduniaan. Maka dia harus memilih seseorang yang mengembangkan harta anak yatim tadi itu dengan cara yang bersih, hasil yang bersih, nggak ada unsur riba, walaupun hasilnya nggak seberapa. Daripada orang yang tadi yang menjanjikan keuntungan besar namun dengan cara riba. Hadza huwa. Ini cara terbaik billati ahsan. Itu mencakup dua perkara yaitu sifatnya duniawiyah dan yang kedua sifatnya keagamaan diniyah. Ini bagi orang-orang yang hendak mengurus harta anak yatim illa billati hiya ahsan. Kalau tidak bisa dengan cara yang terbaik, maka kembali kepada larangan tadi, wala taqrabu malal yatim. Kalian jangan dekat-dekat harta anak yatim. Kemudian, secara khusus untuk wali yatim yang memegang harta anak yatim ini, yang untuk pengembangan harta anak yatim ini. Ini juga ada ketentuan-ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya ialah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6 berkenaan tentang orang-orang yang memegang harta anak yatim ini. Penggalan ayatnya yang berkaitan dengan para wali ialah Allah mengatakan وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Barang siapa yang sudah kaya, dia sudah kaya, kemudian dia serai memegang tanah yatim. Faliyasta'afif. Kata Allah, hendaklah dia menjaga kehormatan dirinya. Yakni jangan ngambil sepeser pun dari harta anak yatim. Ini yang sudah kaya. Waman kana fakiran dan barang siapa yang keadaannya fakir membutuhkan falyakul bil ma'ruf. Maka hendaklah dia memakan harta anak yatim tadi bil ma'ruf dengan cara yang baik. Yakni sepadan atau normal seukuran upah dia menjaga mengembangkan harta anak yatim. Nah, Ini ketentuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak bisa semena-mena seenaknya sendiri. Harta anak yatim mentang-mentang dia yang bawa kemudian dia pergunakan untuk bangun rumahnya, atau untuk membeli mobil, atau untuk membeli ini, membeli itu, tidak boleh itu. Hukumnya haram dalam Al-Quran. Tidak boleh. Bahkan yang diperbolehkan ialah dengan cara tihya ahsan, dengan cara yang terbaik. Tadi itu, dikembangkan harta anak yatim, dicarikan yang terbaik sisi duniawiahnya atau sisi keagamaannya. Bagi yang memegang harta anak yatim, Allah menghancurkan kalau dia kaya, faliyastafif. Menjaga kehormatan dirinya, jangan mengambil sepeser pun dari harta anak yatim tadi. Kalau dia fakir, silakan. Dia mengambil dari harta anak yatim tadi itu, namun dengan cara ma'ruf, dengan cara kebaikan, sesuai dengan seukuran kadar yang dia butuhkan, tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Ini pun bagi orang-orang yang menjaga atau memegang harta anak yatim, ini pun tidak selama-lamanya dia yang ngurus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batas waktu. Yang disebutkan dalam ayat Al-An'am ini, Allah mengatakan hatta yablugha asyuddah. Hatta yablugha asyuddah sampai anak yatim itu mencapai asyuddahnya dia. Asyuddah ini diterangkan oleh para ulama yakni quwwatuhul aqliyah wal badaniyah. Kekuatan akal dan kekuatan badan fisik. Ini batas waktunya. Sampai anak yatim itu otaknya, pikirannya kuat, dan badannya kuat untuk memegang hartanya sendiri. Untuk memegang hartanya sendiri. Ini batasnya. Sehingga tidak kemudian ditaruh di, di tempatnya kita terus sampai kitanya mati, kemudian diganti ke orang berikutnya sampai dia mati terus begitu. Eh, sementara sang yatim tidak bisa memegang harta sendiri, tidak bisa demikian. Diperbolehkannya, itu pun dengan cara yang terbaik, itu pun dengan batas waktu. Dengan batas waktu, yaitu hatta ya belugha asyuddah. Kapan kita bisa mengetahui? Wali-wali yatim itu bisa mengetahui. Anak yatim itu betul-betul mencapai kekuatan pikiran dan badannya siap untuk diberi hartanya sendiri, dia ngurus sendiri. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi. An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtalul yatama" Wabatarul yatama. Kalian tes diuji anak yatim itu. yakni dites, diuji memegang duit, memegang hartanya. Ujian ini masa-masa ujian ini Allah mengatakan hatta idza balaghun nikah sampai bila mereka mencapai usia nikah. Sudah menikah, kelas. Nggak pakai diuji lagi. Langsung kasihkan sama dia. Sebelum dia menikah, maka diuji terlebih dahulu. Diuji terlebih dahulu anak yatim itu. Allah mengatakan setelah itu. Fa'in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Nah, kalau kalian, wahai para wali-wali anak yatim, merasakan, memperhatikan, bahwasanya anak yatim itu terbimbing terbimbing dengan membawa hartanya maka serahkanlah kepada mereka harta mereka itu ada dites sampai mencapai tingkatan arus arus terbimbing yakni husnul tasarruf fil mal dia bagus di dalam menggunakan hartanya. Nah, kalau demikian kondisi sang yatim tadi bisa memegang hartanya, bagus dia telah menggunakan hartanya, menunjukkan jalan pikiran yang bagus, yang lurus, maka kita serahkan harta tadi kepada anak yatim. Tidak menunggu sampai dia menikah. Mampu, kasihkan. Begitu. Kalau dia sudah menikah, kalau sudah menikah, maka tidak ada kata babi bu, nggak ada kata ujian yang lainnya, langsung serahkan kepada harta anak yatim, eh, serahkan kepada anak yatim hartanya tersebut. Hatta idza balaghun nikah. Hada huwa. Sehingga tidak secara mutlak tidak terus-menerus disimpan generasi demi generasi begitu oleh para wali-wali yatim. Itu ialah hartana, hartana yatim. Boleh dipegang itu pun dengan cara terbaik. Dikembangkan dengan cara yang terbaik. Allahul Musta'an. Kemudian, bimbingan yang setelahnya dari Allah Subhanahu wa taala tentang hartana yatim ini berkaitan tentang ketika penyerahan penyerahan harta anak yatim. Allah mengatakan di terusan ayat فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا dan bila kalian hendak menyerahkan harta anak yatim itu, maka persaksikanlah atas mereka. Yakni mencari saksi, para syahid, para syuhada, orang-orang yang bersaksi untuk mempersaksikan bahwasanya harta anak yatim jumlahnya sekian, sekian, sekian sudah diserahkan kepada sang yatim tersebut dan dia telah mampu untuk menggunakan hartanya, oh agama. Diperintahkan untuk ishad, dipersaksikan di depan orang lain. Tujuannya, hikmahnya ialah untuk bara'atul zimmah, melepaskan tanggung jawab kita ngurusi harta anak yatim. Semua orang tahu selesai urusan kita sehingga menutup pintu celah tuduhan-tuduhan, celaan-celaan orang lain terhadap kita para wali yatim yang tadinya mengurusi harta anak yatim tadi. Hadahu. Ini yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang masalah harta anak yatim. Ini penting untuk difahami bersama. Sebab di zaman kita sekarang ini, kalau melihat ada anak yatim yang kaya raya dari harta orang tuanya yang terdahulu, itu banyak sekali orang-orang yang hijau matanya matanya hijau, berbelalak, melotot, kepingin untuk memegang harta anak yatim tersebut. Maka perlu disampaikan di sini ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. La taqrabu malul yatim. Kalian jangan deket-deket harta anak yatim. Sebab ancamannya keras. Kalau sampai kalian terjatuh dalam memakan harta anak yatim dengan kezaliman, maka ancaman neraka. Kalaupun kalian berkehendak ingin ngurus harta anak yatim, maka Allah mengatakan billatihi ahsan dengan cara yang terbaik. Baik terbaik urusan duniawiyah atau terbaik urusan ukhrawiyah. Diniyah. Itu pun jangan lupa ada batas waktunya. Hatta ya belum asyuddah sampai anak yatim itu mencapai kondisi yang terbimbing dan dia bagus di dalam penggunaan harta bendanya. Begitu. Untuk orang yang mengurus harta anak yatim, kalau dia kaya, maka Allah hancurkan supaya jangan mengambil sepeser pun dari harta anak yatim tadi itu. Yasta'afif, menjaga kehormatan dia. Kalau dia fakir, dipersilahkan untuk mengambil seukuran, sekadar yang dia perlukan. Tidak banyak, tidak sedikit. Dan ketika hendak menyerahkan harta anak yatim, dites terlebih dahulu. Kalau misalkan dia dilihat bisa memegang hartanya sendiri dengan bagus, serahkan kepada dia. Dan ketika penyerahan, itu diwajibkan untuk adanya saksi. Dan ketika anak yatim tadi telah, telah menikah, balagun nikah telah menikah, maka serahkan semua harta anak yatim tadi itu kepada dia dengan dipersaksikan oleh banyak orang. Hadza Ini ketentuan-ketentuan syar'i yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya, wasiat yang ketujuh. Allah mengatakan wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan penuhilah takaran dan timbangan dengan keadilan dengan keadilan. Ini wasiat yang ketujuh. Perintah untuk adil dalam menimbang dan menakar. Yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah ketika seseorang itu menakar atau menimbang, menimbang untuk orang lain. Misalkan ada orang lain beli ke dia beras sekilo atau gula sekilo, sebagai penjual yang baik, penjual yang baik, yang mengikuti sunnahnya Rasul SAW ialah dia memberatkan timbangannya. Rasulullah mengatakan zin fa'arcih. Beliau mengatakan para penjual, timbang dan beratkan timbangan kamu. Begitu. Sehingga timbangan sekilo sekilo beras atau sekilo gula, itu gulanya diperatkan sedikit. Sudah peres, sudah peres betul-betul sekilo persis, yang ini nggak ada beratnya sama sekali, ditambahi lagi sedikit, sampai betul-betul sekilo lebih sedikit, gulanya lebih berat daripada timbangan tadi itu. Itu sunnahnya Rasul SAW. Zin fa'arjih, kata Rasul. Timbang dan beratkan timbangan kamu. Hada huwa. Dan ini sesuai dengan ayat Allah SWT. Wa awful kaila wal mizana bil qisti. Tunaikan, penuhi takaran dan timbangan dengan cara keadilan. Dengan cara seperti itu. Sehingga kalau masing-masingnya demikian, semua para penjual itu demikian cara penimbangannya, maka semua akan dipenuhi dengan keadilan. Tidak ada yang terbalimi. Sehingga ketika dia beli, sang penjual nikulaan kulaan sama orang lain juga mendapatkan timbangan yang berat. Ketika dia menjual ke orang lain, dia juga menimbang dengan berat pula. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya melakukan kecurangan dalam pertimbangan dikecam dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka ini. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. watak orang-orang kebanyakan sekarang ini. Allah musta'an. Allah mengatakan, sungguh celaka. Celaka orang-orang mutafif itu. Mutafifin. Siapa mutafifin itu? Allah mengatakan, Alladzina idaktalu ala nas yastawfun. Orang-orang apabila dia minta ditimbangkan oleh orang, minta ditimbangkan oleh orang, jadi misalkan dia beli ke orang, yastaufun. Dia meminta menuntut timbangannya berat. Misalkan dia sebagai seorang pembeli. Pembeli, beli ke, ke seorang penjual. Penjual sudah menimbangkan barangnya dia yang, yang dia inginkan. Pembeli ini nuntut, ayo timbangan saya diberatkan. Jangan dikurangi. Oh ini kurang ini, tambahin lagi, tambahin lagi. Begitu. Sampai berat timbangan dia. Tapi sebaliknya, wa idha kaluhum awwazanuhum yuksirun. Sebaliknya ketika dia sendiri nimbang untuk orang lain, menimbang untuk orang lain atau menakar untuk orang lain, Yuksirun. Orang lain tersebut dibikin rugi. Dibikin rugi. Kalau dia menimbang dibikin peres atau bahkan mungkin kurang sedikit atau mungkin dikibuli timbangannya nggak beres, Hah? atau pada bagian barangnya orang itu dikasih batu atau dikasih apa sehingga cepat berat. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang demikian ini. Allah mengatakan ala yabunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka mereka tadi yang berbuat demikian tidak mengira, tidak menyangka, tidak mengetahui bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan liyaumin azim untuk hari yang sangat agung yang sangat besar yauma yaqumun nasu lirabbil alamin pada hari umat manusia itu bangkit menghadap kepada Rabbul Alamin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ancamannya keras makanya Allah taala memerintahkan hamba-hambanya untuk memenuhi takaran dan timbangan dengan keadilan. Bil dengan keadilan. Hadahu. Adapun kisahnya Nabi Allah Shu'aib dengan kaumnya berkarya ma'ruf di kalangan kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai mengadab suatu kaum mengadab suatu kaum ha? Ah, dikarenakan kaum tersebut curang dalam hal timbangan. Curang dalam hal timbangan. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya Nabiullah Shu'aib. Nabiullah Shu'aib memerintahkan kepada kaumnya wazinu fil qistasil mustaqim. Hendaknya kalian menimbang dengan timbangannya adil. Namun mereka menolak seruan dan ajakannya Nabiullah Shu'aib alaihissalatu wassalam maka Allah pun mengazab kaumnya Nabiullah Shu'aib tadi dengan azab yang sangat pedih. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181 182 Nabi Rasulullah mengatakan kepada kaumnya, "Auful kaila wa la takunu minal muksirin Wazinu bil qistasil mustaqim." Hanya kalian kaumku, penuhi takaran kalian dan kalian jangan menjadi muksirin orang-orang yang bikin rugi orang lain dalam timbangan. Wazinu bil qistasil mustaqim dan timbanglah dengan takaran yang lurus yang adil. Demikian ya. Dikarenakan mereka menolak perintah nabinya, maka Allah pun mengazab suatu kaum dengan lantaran sebab yang satu ini. Timbangannya nggak beres, tidak adil dalam bab menimbang, Allah mengatur mereka. Nah, sekali, sekali lagi wasiat Allah Taala kepada umat ini Allah mengatakan auful kaila wal mizana bil qisti. Tunaikan, sempurnakan takaran dan timbangan dengan keadilan. Namun terkadang terkadang seseorang itu luput daripada dia hal yang seperti itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan setelah itu la nukallifu nafsan illa wus'aha la nukallifu nafsan illa wus'aha dan kami tidak membebani jiwa memberatkan jiwa kecuali yang dia mampu saja yakni kalau seorang itu sudah bersungguh-sungguh sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menakar, menimbang dengan cara yang adil. Kok kemudian masih juga terjatuh di dalam kekurangan? Tanya si misalnya, maka orang tersebut tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sebab la nukallifu nafsan illa wus'aha kami tidak pernah membebani seluruh jiwa kecuali yang dia mampu. Namun yang terlarang yang di, yang dihukum yang berdosa ialah mereka yang dengan sengaja tidak memenuhi timbangan, tidak bagus takarannya, tidak adil timbangannya. Allahul musta'an. Wasiat yang ke-8. Allah mengatakan wa idza qultum fahdilu. Dan bila kalian berucap mengucapkan suatu fa'dilu maka berbuat adillah adil dalam berucap baik itu berkaitan tentang hak dirimu atas orang lain atau berkaitan tentang hak orang lain atas dirimu atau berkaitan tentang hak orang lain atas orang lain lagi atau ketika sedang menghukumi dua orang yang bertikai atau ketika sedang menghukumi dua orang yang sedang bertikai Allah mengatakan wa idza qultum fa'dilu dan dia akan berucap maka berbuat adillah adil dalam berucap tidak boleh zalim tidak boleh curang. Baik berkenaan tentang hak diri kita atau hak orang lain ataukah dalam urusan melerai atau menghukumi dua orang. Allah mengatakan setelah itu, walau kana kurba, walaupun orang yang sedang kamu hukumi itu kerabatmu sendiri. Walau kana kurba, walaupun orang yang kamu bicarai itu, yang kamu ajak bicara itu, yang kamu hukumi itu, ialah zawil kurba, kerabatmu sendiri. Yakni jangan kemudian karena mentang-mentang kerabat sendiri, keluarga sendiri, family sendiri, ayah sendiri, ibu sendiri, saudara sendiri, adik sendiri, atau yang semisalnya. Kemudian kamu curang dalam berhukum kamu curang dalam berucap. Lebih berat membela mereka daripada orang lain. Padahal ternyata mereka dalam pihak yang salah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qultum fa'dilu." Wa idza qultum fa'dilu. Dan bila kalian berucap maka adillah. Ini seseorang yang betul-betul munsif, orang yang insaf dalam dirinya, Seseorang yang betul-betul tawadhu, rendah diri terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Dan ketahuilah, walaupun kalian berusaha untuk membela-bela kebatilan, nutup-nutupi kebatilan, orang lain gak ada yang tahu perbuatan kamu tadi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Maha mendengar semua ucapan dan itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan ini telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis dari dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin riwayat Bukhari Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ucapannya adil itu. Rasulullah mengatakan, wa Wa'imullah, wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat, laqata'tu yadaha. Demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Demi ya Allah, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad, ini ya, putri beliau sendiri, kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, ini saya saya potong tangannya. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adil dalam berucap. Walaupun putrinya sendiri, kalau dia mencuri dan mendapatkan hukum had, potong tangannya. Demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Wa idza qultum fa'tilu walau kana dha qurba. Ya. Ditekankan di sini dalam Al-Qur'an, walau kana dha qurba, walaupun kerabat sendiri. Karena umumnya orang itu condong kepada kerabatnya, condong kepada familinya, condong kepada keluarganya, lebih bila-bila mereka sehingga Allah menekankan walau kana dha qurba walaupun kerabat sendiri, anak sendiri, putra sendiri, istri sendiri. Kalau dia itu salah, katakan salah. Benar, katakan benar. Wa idza qultum fa'dilu. Dan bila akan berucap, maka berbuat adillah. Wasiat yang sembilan. Allah mengatakan, Wa bi ahdillahi awfu. Dan tunaikanlah janji Allah subhanahu wa ta'ala Tunaikanlah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah itu? Janji Allah itu ialah apa yang telah Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Ini perjanjian di pihak Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hambanya semuanya berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-112 eh, ayat yang ke-12 berkenaan tentang janji Allah, perjanjian Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an Walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqrabtumullaha qarban hasana. Ini perjanjian di pihak Allah. Ini harus kita tunaikan untuk memenuhi janji Allah. Allah mengatakan dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian Bani Israel. Dan kami telah mengutus dari kalangan mereka dua belas tokoh. Allah berfirman, Inni ma'akum. Sesungguhnya saya bersama kalian. Allah mengatakan la in aqamtumus Kalau kalian mendirikan salat yang pertama. Yang kedua, wa ataitumuz zakah. Kalian menunaikan zakat. Yang ketiga, wa amantum birusuli. Kalian beriman dengan para rasulku. Yang keempat, wa azzartumuhum. Kalian bela mereka. Membela membela, mendukung para rasul. Dan yang kelima, wa akratumullah qardan hasana dan kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang baik yakni berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala ini lima perjanjian Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janji Allah kepada makhluknya disebutkan setelah itu Allah mengatakan laukaffiranna ankum sayyiatikum wa laudkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Janji Allah untuk makhluknya, Allah mengatakan sungguh-sungguh aku akan hapuskan dosa-dosa kalian. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dan sungguh-sungguh aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini perjanjian di kedua belah pihak. Janji yang harus perjanjian yang harus kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala ya lima yang bukan dalam ayat ini. Mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membela Rasul, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, berkorban untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita penuhi lima perkara ini, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunaikan janjinya kepada kita dengan dua perkara. Yang pertama ialah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan yang kedua di akhirat nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang sedemikian indah. Ini maknanya wabi ahdillahi aufu. Tunaikan janji Allah Subhanahu wa taala. yani yang disebutkan dalam ayat ini. Demikian disebutkan para ulama kita. Al-Maidah ayat yang ke-12. Tunaikan janji Allah dalam ibadah kepada Allah, menunaikan perintah-perintahnya, melaksanakan agamanya, maka pahalanya Allah akan menunaikan janjinya pula akan dihapuskan dosa kita dan Allah Taala ta akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ada wasiat yang terakhir yang ke-10 ini wasiat yang cukup panjang penjelasannya. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'u. Keharusan untuk mengikuti siratal mustaqim dan larangan untuk mengikuti jalan-jalan yang bengkok. Yang ke-10 kita tunda saja insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya باذنillah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Naam. Ada seorang apoteker mengelola harta anak yatim menjadi usaha apotik yang sudah berkembang dan beruntung banyak. Bagaimana cara mengembalikan harta anak yatim yang ditinggal mati. Oh, tadi, tadi yang pertama. Oh, yang mana nih? Oh, ini. Bagaimana cara mengembalikan harta anak yatim? Apa keuntungan apotek dibagi ahli, ahli apoteker dan harta awal anak yatim ditambah keuntungan sekarang atau bagaimana sisi dunia dan agamanya? Yang dimaksud dengan mengembangkan harta tadi ialah itu murni harta anak, harta anak yatim. Orang tadi itu menggunakan harta anak yatim untuk mengembangkan harta tersebut. Paham ya? Ketentuannya yang disebutkan dalam ayat tadi. Ah, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang kaya, hendaknya dia menjaga kehormatannya. Barang siapa yang fakir, silakan dia mengambil sekadarnya saja. Sehingga posisinya seorang apoteker ini ketika dia mengelola harta yatim, posisinya sebagai seorang pegawai. Sehingga dia mengambil gaji umum apoteker yang ada, misalkan gajinya bulan sebulan juta dikasihkan setiap bulan satu juta untuk apotekernya, selebihnya itu punyanya anak yatim. Begitu. Itu pengertiannya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. dua orang anak laki-laki bersaudara. Dua sat, e, satu anak sulung, dua anak eh, yang jahil yang ngerti agama, dua anak bungsu mengerti agama, mana yang lebih berhak atas ibunya? Loh, semuanya berhak. Semuanya berkewajiban untuk berbakti sama, sama ibunya. Korbutan masing-masingnya berkewajiban untuk ngurus ibunya. Baik yang dua orang laki-laki yang lain ayah, atau yang sulung tapi jahil tadi yang buruk tadi, atau anak bungsu yang ngerti agama, semuanya berhak untuk ibunya. Mengurusi ibunya masing-masing, dan semuanya berkewajiban untuk berbakti sama ibunya masing-masing. Nah, adapun kalau misalkan e, mana tinggal di mana, di mana, di mana, maka tentunya pertimbangan maslahat dan mafsadat untuk kepentingan sang ibu tadi. Kalau misalkan maslahatnya apa namanya ditaruh di tempatnya sang bungsu yang ngerti agama, maka taruh di sana. Dikhawatirkan madarat kalau ditinggal di anak sulung yang jahil tadi, jangan. Sehingga itu semuanya berkaitan dengan maslahat dan mafsadat sang ibu. Adapun kewajiban berbakti sama sang ibu, semuanya yang bungsu, yang tua, yang yang sulung, yang apa, semuanya berkewajiban untuk berbakti sama sang ibu. Bagaimana jika harta anak yatim itu dipakai untuk memberi makan dan biaya pendidikan bagi anak yatim tersebut dan biaya makan ibunya. Jadi ya begitu memang. Untuk siapa? Untuk anak yatim. Artinya orang yang memegang harta tersebut dia inilah yang yang yang mengolah harta tadi itu untuk kepentingan sang yatim. Misalkan dia butuh apa, uang pendidikan, kasih uang pendidikan, untuk makan, kasih untuk makan. tidak hanya dia. Cuman yang diperintahkan dalam Islam ialah kalau kamu itu apa namanya berani memegang anak, anak, yatim itu harus dikembangkan, dikelola. Tadi itu. Kalau nggak bisa, jangan deket-deket. lah, tak kerapu malal yatim. Jangan deket-deket dengan, dengan anak yatim tersebut. Kalau mau deket-deket, Allah mengatakan illa billatihi dengan cara yang terbaik dikembangkan, dikelola yang supaya berkembang. memang Nah, jadi itu untuk urusan yatim, untuk makannya, untuk minumnya, untuk ibunya, segala macamnya. Paham? ada huwa. Begitu. Nah, diperbolehkan ini. Dan semuanya harus dihitung. Jangan kemudian makan untuk anak yatim, padahal cuma belikan seribu rupiah, dihitung sepuluh ribu, sembilan ribunya masuk kantong. Oh, mungkin orang nggak nggak nggak ngerti. Tapi ketahuilah Allah Allah Maha tahu. Itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di muka kiamat. Misalkan dia makan bareng sama anak yatim boleh. Kalau misalkan dia fakir, dia ngelola atau anak yatim, dia ngurusi anak yatim eh, tersebut, dia boleh makan bersama dengan anak yatim dikarenakan dia sebagai walinya itu pun dengan sekadarnya. Allah mengatakan wala ta'kuluha israfan wa bidar ayyakfuru. Kalian jangan memakan harta yatim dengan israf, dengan berlebihan. Begitu. Ketentuannya seperti yang disebutkan tadi di atas. Wallahu taala bisawab. Nah, sehingga harta tersebut untuk kepentingan anak yatim dan ibunya dia yang telah bangka.